Mungkin idkhalun kamil masuk surga dengan sempurna dalam artian tidak didahului dengan azab. Ini bagi mereka-mereka yang menyempurnakan amalannya dan akan dimasukkan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalannya dalam surga. Ada pula yang dimasukkan dan disertai dengan azab terlebih dahulu namun tidak sampai kekal dalam neraka selama-lamanya. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya masih menerangkan tentang keutamaan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahumā fi hadis Idban dan bagi keduanya yakni Bukhari Muslim juga mengeluarkan dari hadis Idban Idban Ibnu Malik namanya salah seorang sahabat Ansar Rasulullah SAW sabda, فَإِنَّ Allah harma ala النَّارِ Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. Man qala la ilaha illallah atas setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ia betagi bidzalika wajhallah ia betagi bidzalika Allah dan dia mengharapkan dengan ucapan tadi wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam saya ketubannya. Dari hadis Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini memiliki asbabul wurud. Sebab munculnya hadis. Yaitu disebutkan dalam riwayat ini di awalnya bahwasanya Ibn Ibnu Malik radhiyallahu taala ini dulu biasa sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah dia tua lemah pandangannya. Bahkan disebutkan buta dia. Lemah pandangannya sehingga dia sangat berat untuk datang ke masjid berjamaah dengan Nabi SAW. Maka beliau ini meminta Nabi, memohon kepada Nabi SAW agar beliau datang ke rumahnya, ke rumah Itban, dan sholat di sebuah tempat di rumahnya. Sholat di rumahnya di sebuah tempat yang ditunjuk oleh Itban. Dengan tujuan supaya tempat tersebut dia jadikan sebagai tempat sholatnya. Maka Rasulullah saw pergi ke rumahnya disertai dengan beberapa orang sahabat. Ketika beliau masuk rumah, beliau bertanya kepada Isban, mana tempat yang kau, engkau kehendaki? Mana tempat yang engkau kehendaki untuk aku sholat di situ? Maka itu mengatakan, di sini. Sholat di sini, tempat ini, ditunjuk sama dia. Maka Rasulullah SAW sholat dua rakaat mengimami para sahabat tadi. Dan mereka para sahabat membuat soft di belakang Rasul SAW. Setelah itu, Itban menjamu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jamuan makan. Di saat itu, para sahabat mulai berbincang-bincang. Lalu mereka menyebut nama seseorang, menyebut nama seorang yang bernama Malik ibnu Dukhshum. Malik ibnu Dukhshum, radhiyallahu taala seorang sahabat. Maka sebagian mereka, sebagian para sahabat, ada yang mengatakan, Wa munafik. Dia itu orang munafik. Kata sebagian sahabat. Si Malik bin Duksum ini munafik. Dia itu orang munafik. Kami tidak pernah melihat majelisnya kecuali mesti dengan kaum munafikin. Begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, La takul hakada. La takul hakada. Kamu jangan bilang seperti itu. Alaisa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah si Malik ini telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Mereka menjawab, "Na'am." Atau bala, betul ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, mereka Malik ini telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Masalah nah, itu Rasulullah SAW mengucapkan riwayat yang di atas ini, yang disebutkan sama Musannif rahimahullah ini fa inna Allah harrama 'ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Yang mana dia mengendaki dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini asbabul wurudnya. Riwayat ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan tauhid, keutamaan kalimat la ilaha illallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka atas muwahhid, seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Walaupun asbabul wurudnya berkaitan dengan laki-laki, namun di sini menggunakan lafaz yang umum. Man. Man qala. Siapa saja yang berucap. Baik itu laki-laki atau perempuan. Itu semuanya masuk dalam riwayat ini. Keutamaan yang, yang sangat besar. Diharamkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya orang tersebut tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua? orang tersebut akan selamat dari neraka selama-lamanya. Sudah dipahami ya? Bagi mereka yang selamat dari neraka itu berarti masuk surga tanpa diazab. Bagi mereka yang tidak kekal dalam neraka itu artinya dia diazab terlebih dahulu baru kemudian dia dimasukkan dalam surga. Tidak kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu semuanya kembali kepada amalannya masing-masing. Nah, kemudian pahala yang seperti ini, keutamaan yang besar seperti ini, ini bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun, ada persyaratannya. Tidak semata-mata berucap. Tapi dengan syarat. Disebutkan setelah itu dalam riwayat ini. Ya betagi fi wajah Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan ikhlas. Dia mengucapkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya persyaratan. Dari sini para ulama kita mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki persyaratan. Syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama ialah ikhlas. Saya bukan saya ringkas syarat yang pertama adalah ikhlas al munafil syirik. Keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Artinya apa? Betul-betul dia memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Syarat yang kedua ialah al-ilm. Al-munafil jahil. Ilmu yang meniadakan kejahilan. Artinya apa? Dia mengilmui, mengetahui makna dua kalimat syahadat ini dengan ilmu yang mantap yang meniadakan kejahilan dia. Ini bisa berhujah dengan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam ketahuilah bahwasanya tidak semuanya berhak pada kecuali Allah dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kamu. Syarat yang ketiga ialah al-yaqin. Al-yaqin al munafil syak keyakinan yang meniadakan keraguan-keraguan. Dia yakin ketika mengucapkannya, yakin ketika beramal dengannya, dan tidak ragu-ragu sama sekali. Syarat yang keempat ialah as al-munafil kadhib. Jujur dalam berucap, sedekan min qalbih. Jujur dalam berucap dari hatinya, meniadakan kedustaan. Yang kelima ialah al-qabul al-munafil raddi Al-Qabul itu menerima sepenuhnya konsekuensi dari kalimat ini tadi. Sudah meniadakan sikap menolak. Diterima dan tidak menolaknya. Yang keenam ialah al-inqiyadu al-munafir tarki. Al-inqiyad yang ketundukan, kepatuhan dalam mengamalkan konsekuensi dua kalimat syahadat ini al-munafir tarki meniadakan sikap meninggalkan. Artinya apa? Betul-betul tunduk, patuh. Kemudian eh, syarat yang berikutnya ialah al-mahabbah, al-mahabbah al-munafiyah lil bughdi. Mencintai, mencintai kalimat syahadat ini, mencintai orang-orang yang mengucapkannya para muwahhidin, mencintai amalan-amalan yang dikandunginya, meniadakan sikap kebencian. Al-mahabbah. Dan syarat yang terakhir ialah al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri. Mengkufuri. Segala sesuatu yang diibadai. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini syarat-syarat la ilaha illallah secara ringkas. Sehingga ketika ada riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah itu tidak bisa difahami dengan mutlak seperti itu. Tetapi yang dimaksud ialah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan persyaratan-persyaratannya. Disertai dengan persyaratan-persyaratan. Dari sinilah bagian salaf pernah menjelaskan di antaranya Al-Imam Ibnu Wahb bin rahimahullahu taala bahwasanya miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu ialah la ilaha illallah. Dan yang namanya kunci al-miftah la budda lahu min asnan. Dan yang namanya kunci itu mesti membutuhkan gigi-gigi. Ada gigi-gigi kuncinya. Maka faman ata bil asnani fatahal bab Barang siapa yang kemudian mendatangkan gigi-giginya, maka dia akan bisa membuka pintu tadi. Wal asnan dan yang dimaksud gigi di sini. Di sini ialah suruh la ilaha illallah. Yaitu persyaratan-persyaratan kalimat la ilaha illallah. Ada mafhum. Sehingga tidak semata-mata berucap, tidak semata-mata melafatkan, tetapi harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tadi. Dan itu mencakup semua agama ini harus melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini baru kemudian dia bisa mendap apa namanya e, mendapatkan keutamaan yang besar ini. Naam. Inna Allah harrama 'ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajha Allah. Naam. Bagi seorang yang kemudian mengucapkan kalimat ini disertai dengan semua persyaratannya, sempurna amalan dia, maka dia akan diharamkan dari neraka sama sekali, tidak diazab sama sekali. Dan ini tingkat yang paling tinggi. Ada sebagian orang yang kemudian belum melengkapi eh, syurut tadi, persyaratan tadi, bersatu dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dan semisalnya, dan kemudian dia mati di atas itu, sebagaimana yang kita alami bersama, keadaan dia tahtal masyiah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memaafkan akan dimaafkan dan kalau Allah mengendaki azab maka dia akan diazab namun tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Dia pasti dan pasti akan selamat dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus difahami bersama. Hadis ini adalah bantahan terhadap orang-orang murjiah. Sebagian kelompok murjiah. Yang mengatakan bahwasannya cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Dengan tambah amalan. Ini terpantah dengan riwayat ini. Sebab hadis ini menunjukkan ya betari bidzalika wajh Allah. Disertai dengan amalan yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas karenanya di sini pula bantahan terhadap orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Bab riwayat ini mengharamkan neraka atas setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia berbuat dosa. Dia diazab, tapi tidak kalah tadi. Sementara mereka, orang-orang khawarij dan mu'tazilah, menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal abadi dalam neraka nanti dia yaumul kiamat. Ini pendapat yang salah, yang keliru, yang batil bertentangan dengan sekian banyak dalil di antaranya riwayat ini. Riwayat ini jelas menunjukkan keutamaan tadi. Keutamaan setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah dengan syarat-syaratnya maka tidak akan masuk dalam neraka selama-lamanya walaupun dia berbuat dosa bagaimanapun. Baik. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini berkaitan dengan asbabul wurudnya. Berkaitan dengan asbabul wurudnya. Hadis ini menunjukkan kebolehan tidak berjamaah bagi laki-laki kalau memiliki uzur yang syar'i. Di antaranya seperti yang terjadi pada Aisyah bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam keadaan dia buta, tidak bisa atau berat bagi dia untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan kasusnya Ibnu Maktum? Ibnu Maktum radhiyallahu taala yang tidak diberi izin oleh Rasul untuk meninggalkan jamaah. Al-jawab dikatakan oleh para ulama bahwasanya keadaan Ibn bin Malik itu berbeda dengan keadaan Ibnu Maktum radhiyallahu taala Ibnu Maktum memungkinkan bagi dia untuk ke sana dengan nama masyakoh. Sementara iklan tidak memungkinkan untuk berjamaah di masjid. Sehingga itu semua tergantung kondisinya masing-masing. Yang penting, selama ada uzur yang syar'i, maka diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Hadis ini menunjukkan kepada kita at-tabarruku bin nabi fi hayati. Diperbolehkan tabarruk mencari barokah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya saja mencari barokah dengan Nabi SAW semasa saja. Di mana itba di sini meminta Rasul SAW datang ke rumahnya untuk sholat di situ supaya itban bisa menjadikan tempat tersebut sebagai musola sebagai tempat sholatnya. Lil barokah untuk barokah. Nah, adapun dua rakaat tadi yang disebutkan dalam hadis ini itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Rakaat duha dua rakaat duha tamam dua rakaat duha sehingga dari sini menunjukkan bolehnya sholat duha di rumah dan bolehnya pula terkadang sholat duha berjamaah terkadang diperbolehkan sholat duha berjamaah. Nah, hadis ini juga menunjukkan sunnah atau syariat atau anjuran memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Memuliakan tamu dengan hidangan makanan. Seperti ini, ngundang tamu, ngundang Rasulullah SAW, kemudian dijamu dengan makanan. Ini disyaratkan termasuk Ali Hasan, ilal termasuk berbuat baik kepada, kepada para tamu. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita bolehnya berbincang-bincang dalam perkara-perkara yang mubah. Bolehnya berbincang-bincang dalam perkara yang sifatnya mubah. Jadi yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia di sini. Ketika mereka sedang makan, mereka sambil berbincang-bincang. Tentunya perbincangannya dalam perkara yang mubah. Sifatnya boleh-boleh saja. Nah, dalam riwayat ini pula, menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat yang mulia itu menghukumi seseorang dengan temannya. Dengan teman akrabnya, teman majelisnya. Paham? Yaitu ketika mereka menyebut seseorang yang bernama Malik Ibn Duhsyum. Difonis oleh mereka, sebagian mereka, dia munafik. Dia munafik. Kenapa? Alasan yang disebutkan sama mereka ialah sebab dia tidak pernah bermajelis kecuali dengan kaum munafikin. Tidak bermajelis kecuali dengan kaum munafikin. Kecintaannya kepada kaum munafikin, kecenderungannya kepada kaum munafikin. Sehingga dengan itu difonis sebagai munafik. Ini sesuai dengan hadis al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Lihat siap dengan siapa dia berteman. Nah, dihukum itu. Dia bergaulnya dengan munafik, munafik. Dia bergaulnya dengan apa namanya kelompok-kelompok sembalan, dikatakan kelompok sembalan, wah oh, Seterusnya. Nah, adapun larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la takul hakada. Kalian jangan mengucapkan seperti ini. Ini dikarenakan Rasulullah SAW tahu orang tadi itu bahirnya adil. Bahirul adalah. Bahirul adalah. Beliau melarang fonis tadi. Jangan difonis demikian. Bab bahirnya itu adil orangnya itu. Bagaimana itu? Bab dia dalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini menunjukkan larangan suudzon. Larangan suudzon kepada seorang muslim yang akhirnya di orang adil, orang yang saleh. Tidak boleh suudzon berusangka kepada seorang muslim atau muslimah yang akhirnya di orang saleh. Tidak boleh. Sampai jelas-jelas nyata penyimpangan dia. Nah, ini kita mengetahui atau mengatakan demikian karena Rasulullah SAW itu tahu keadaan dia. Hadza Sehingga di langsung beliau mengatakan la, dia bukan demikian kondisinya. Hadza Sehingga tetap kembali kepada prinsip semula, selama kita tidak mengetahui kesalehan dia atau keadilan dia, atau kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan dia, maka kita bisa menghukumi seorang dengan temannya. Itu pun sekali lagi saya ingatkan, Sekali lagi, setelah adanya nasihat, setelah adanya iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah kepada dia. Baru kemudian dikatakan, almaru ala dini khalilihi. Seorang itu terkena agama temannya. Nah, riwayat ini menunjukkan ghirah kecemburuan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum majma'in ketika melihat perkara-perkara yang mungkar, baik itu per, uh, terjadi pada seorang, pada seorang atau pada kelompok atau perbuatan atau yang lainnya. Nah, begitu sih. Nah, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari web ini. pun tujuan di atau inti daripada dibawakannya web ini dalam bab tauhid ialah untuk menerangkan tentang keutamaan tauhid. Naam Allahu alam bisawab. Dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita sambung dengan riwayat-riwayat yang lainnya pula. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika seorang mandi jenabat lalu keliru dalam urutannya, misalnya dia mendahulukan membasuh seluruh badannya daripada berwudu karena lupa atau kesalahan-kesalahan yang lainnya, apakah dia harus mengulang mandinya dari awal? Perlu dipahami di sini bahwasanya yang nama yang namanya manis jinabat itu ada dua kefia. Kefia yang sempurna dan kefia yang mencukupi. Kefia yang mencukupi ialah dengan semata-mata mengguyurkan air dari atas kepala ke seluruh badan dia tiga kali. Dengan niat manis jinabat. Itu cukup. Itu cukup. Jadi yang apa namanya ngambil gayung, eh, air gayung di dibanjurkan ke badan dia dari atas sampai ke bawah rata semua dengan niat merici nafas itu cukup. Diperbolehkan. Tamam? Ada huwa. Adapun yang yang yang urut yang disebutkan dalam hadis Rasulullah radhiyallahu taala anha. Sehingga kalau misalkan dia niatnya ialah untuk merici nafas, kalau yang tadi yang di awal yang cuma tiga kayung cukup itu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tamam? Kalau misalkan dia sudah membasuh seluruh badannya dia Walaupun tanpa wudhu. Tapi dia niatkan itu untuk mandi apa maka itu cukup. Walaupun tanpa wudhu atau yang lain lagi. Tidak perlu mengulang dari awal lagi. Naam. Wallahu alam sholat. Yang penting dengan niat dia. Kalau cuma jebur-jebur tiga kali nggak pakai niat, maka nggak nggak dihitung. Dia niatkan dalam hatinya itu untuk mandi nafas. Bila kebiasaan masa haid seseorang ada tujuh hari. Kemudian pada suatu waktu dia haid selama delapan hari. Maka apakah dia langsung menghukumi bahwasannya darah yang keluar pada hari ke-8 darah haid karena warna dan baunya sama seperti darah haid atau ketika hukum itu bukan darah haid karena kebiasaan masanya tujuh hari tidak. Taib. Yang perlu difahami di sini ialah ini mendapat yang sahih bahwasanya tidak ada batas minimal dan batas maksimal untuk haid. Tetapi haid itu dihukumi ma'awujud dam selama adanya darah. Selama masa ada darah dengan sifat sifat darah yang sama darah haid maka dihukumi haid walaupun dua hari, tiga hari, lima hari, tujuh hari sampai walaupun setengah bulan sama dihukumi sama sehingga kalau demikian kejadiannya pada satu bulan kemudian dia delapan hari yang biasa cuma tujuh hari kok delapan hari dilihat kalau sifatnya sama warnanya sama segala macamnya sama maka tetap dikatakan sebagai haid sehingga dia tetap menunggu sampai dia bersih. Nah, Sekarang bagaimana kalau misalkan dia sudah suci, misalkan tujuh hari biasanya suci dengan e, keluarnya lekas banyak cairan putih sudah bersih. Dua hari setelahnya keluar lagi darahnya. Dilihat. Kalau memang darah itu darah haid sesuai dengan sifat-sifatnya maka dia haid lagi. Begitu. Hitung lagi dari awal. Kalau misalkan e, bukan darah dengan sifat haid, misalkan keruh atau kuning kekuning kuningan, kuning keruh, darah segar atau semisalnya yang bukan sifat darah haid maka dihitung istihadah. Bukan bukan lagi haid. Ini pendapat yang dikuatkan sama Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman Sa'di dan yang lainnya. Tamam, tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan waktu yang sahih. Apa makna mahram secara bahasa dan istilah? Mahram itu maksudnya seorang yang diharamkan atas kamu untuk menikahinya. Mahram ialah seseorang yang diharamkan atas kamu untuk menikahinya. Dalam secara istilah mahram itu yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Nisa orang-orang yang diharamkan untuk nikah. Nah, apakah ada perbedaan antara sebutan mahram untuk saudara laki-laki dengan sebutan mahram untuk sang suami? Mahram, mahram untuk saudara laki-laki. Oh, maksudnya apakah suami dikatakan sebagai mahram? Iya, dia mahram dan dia, juga, dia juga suami. Kalau laki-laki, naam dia mahram. Mahramnya untuk perempuan. Mahram, naam dan dia bukan suami. Bisa dikatakan sebagai mahram. Nah, karena semuanya itu termasuk mahramnya kalian. Apakah termasuk zamul masalah tercelanya meminta-minta jika meminta kebutuhan kepada orang tua? Tidak, kalau orang tua tidak. Tidak, tidak. Kalau memang apa namanya anak tersebut memang masih dalam batas uh, belum bisa bekerja dalam artian masih tanggung sama orang tuanya tidak apa-apa minta. -apa foto sesemampu dia, seseputuhnya dia. Kalau dia sudah berkeluarga dan dia masih nggak mampu juga, maka dia boleh minta sama orang tua. Apa apa kalau orang tua? Karena orang tua mesti punya tanggung jawab untuk mengasih nafkah kepada anaknya selama dia belum mampu. Apakah hal tersebut me melemahkan tauhid karena berisi anak kepada makhluk? Tergantung masing-masingnya. Itu dirinci, tidak bisa dimutlakan seperti itu. Kalau misalkan dia tawakalnya kepada makhluk, nah berkas dia misalkan sandarnya kepada Allah berkau taala dan dia menjadikannya sebagai wasilah saja maka tidak ada masalah. Apakah ada tata cara khusus dalam bersiwak dan berdosakah bila keliru dalam nyendak tidak berdosa. Kefiah khusus juga tidak ada. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama ialah kalau menggunakan kayu siwak. Apakah bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Ada khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan tangan kanan sebab itu taat budi sifatnya. Ada unsur murni unsur ibadah mencintai Rasul SAW. Maka dengan tangan kanan. Ada lagi yang mengatakan tidak, itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran. Maka dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis, "Ma minkum imra'atun tuqaddimu thalathan min waladiha illa kana laha hijab min nar tidak seorang pun dari kalian dari seorang wanita yang apa namanya ditinggal mati oleh anaknya tiga melainkan menjadi hijab dari neraka. Apakah maknanya wanita tersebut tidak akan masuk neraka walaupun sementara atau bagaimana jika wanita tersebut adalah pezina atau peminum khamr tadi itu. Yang penting dia seorang yang muwahhid, atau bertauhid kepada Allah Taala maka dia akan dihijabi dari neraka dan dirinci. Kalau misalkan dia seorang muahid dan telah menyempurnakan amalannya, maka akan dihijabi selama-lamanya, nggak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau misalkan dia seorang yang eh, apa namanya eh, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan dan mati atas perkara tersebut, maka tahtal masyiah tergantung kehendak Allah Subhanahu taala. Allah menghendaki dimaafkan dimaafkan. Kalau Allah menghendaki di azab, maka azab itu untuk sementara dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib mengenai perbedaan antara Ibnu Maktum dengan Ibnu Malik dan Ibnu Ibn Malik. Ini disebutkan di antaranya oleh para ulama ialah kalau Ibnu Maktum terkadang masih ada orang yang menuntunnya, menuntunnya. Sementara itu pun tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Yang kedua, Ibnu Maktum dia masih kuat kondisinya. Sementara Ibn Ibn Malik sudah tua, sudah berat dan kata kata syakka alih sangat memberatkan bagi dia datang ke sana. Nah, ada lagi yang mengatakan yang saya ingat bahwasanya antara Itban rumahnya Itban dengan masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering terjadi banjir, suyul atau sail, sehingga sangat mengkhawatirkan sekali. Adapun kalau Ibnu Maktum itu hanya melewati tempat-tempat yang terkadang di situ ada eh, hewan-hewan uh, buasnya. Ini beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama antaranya Ala kulli hal tadi itu dilihat kondisinya dan udur syar'inya masing-masing Artinya tidak semata-mata buta dijadikan sebagai udur, bukan.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 Alhamdulillahirabbil alamin.